akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama Mengetahui tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW Adalah perkara yang penting Bagi seorang muslim Dan juga muslimah Di dalam sebuah hadis yang sahih Beliau SAW bersabda La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya daripada orang tuanya dan daripada seluruh manusia menunjukkan kepada kita bahwasanya mencintai Rasulullah SAW lebih dari semua manusia adalah perkara yang wajib yang apabila tidak kita lakukan maka seseorang berdosa beliau mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya. Bagaimanapun kecintaan kita kepada putra dan juga putri kita, kita korbankan waktu, tenaga. Bagaimanapun kecintaan kita kepada mereka, maka tidak boleh kita mencintai anak kita lebih dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa walidihi dan juga orang tuanya. Bagaimanapun kecintaan kita, sayang kita kepada bapak yang telah mendidik kita, kepada ibu yang telah melahirkan, merawat dan menyayangi kita, menyayangi kita tidak boleh kita mencintai mereka Lebih dari cinta kita kepada Rasulullah SAW Wenasi ajma'in Dan seluruh manusia Teman-teman yang kita cintai Atasan kita Ustadz kita Para ulama Para da'i Kita mencintai mereka akan tetapi cinta kita tidak boleh lebih daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada putranya, orang tuanya dan seluruh manusia. Dan di antara cara memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu adalah dengan mempelajari perjalanan hidup beliau. Orang yang tidak mengenal beliau SAW Maka bagaimana dia bisa mencintai beliau SAW Dan insyaallah Bersama-sama Kita akan mempelajari Perjalanan hidup beliau SAW Dan kita memohon kepada Allah Semoga Allah SWT memudahkan Dan insyaAllah Perjalanan hidup beliau Akan kita bagi Menjadi tiga fase Dan setiap fase adalah satu pertemuan Fase yang pertama Adalah semenjak Atau keadaan Dunia Sebelum beliau dilahirkan sampai sebelum beliau diutus menjadi nabi. Kemudian fase yang kedua semenjak beliau menjadi seorang nabi sampai sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah dari hijrah beliau SAW ke Madinah sampai beliau meninggal dunia. Hari ini adalah tentang fase yang pertama yaitu keadaan dunia secara umum dan jazirah Arab secara khusus sebelum kelahiran Rasulullah SAW sampai sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan maka keadaan bumi dan dunia secara umum dalam keadaan rusak yang sangat parah. Penyembahan kepada selain Allah terjadi di mana-mana di Mesir, di Eropa, di Asia dan juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan agama Yahudi dan Nasrani yang mereka mengaku bahasanya mereka mengikuti para nabi dan mengaku memiliki kitab dari langit agama mereka sudah rusak kitab Taurat dan Injil sudah diubah oleh orang-orang jahil atau tangan-tangan jahil jadilah mereka seperti agama yang lain dimasuki animisme yaitu penyembahan terhadap selain Allah Swt. Bahkan nabi yang diutus kepada mereka dianggap sebagai anak Tuhan. Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel oleh orang-orang Nasrani dianggap sebagai anak Tuhan. Demikian pula Uzair dianggap sebagai anak Allah swt oleh orang-orang Yahudi. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka yakini dan mereka sifatkan. Demikian pula keadaan jazirah Arab. Tidak jauh beda dengan keadaan dunia saat itu. Kota Mekah ini berada di tengah-tengah antara dua negara besar atau dua daerah besar yaitu negeri Yaman yang ada di selatan dan juga Syam yang ada di sebelah utara. Di dalam kota Mekah ini ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam beliau tinggal di kota Mekah dan menikah dengan seorang wanita dari Jurhum dan beranak pinak di sana sehingga banyaklah keturunan Nabi Ismail salam di kota Mekah sampai datang Bani Khuza'ah setelah pecahnya bendungan Ma'rib yang ada di Yaman. Mereka datang ke kota Mekah dan merebut kekuasaan kota Mekah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka keturunan Nabi Ismail alaihissalam bercerai-berai, berpencar ke daerah-daerah dan tidak tinggal di sana kecuali orang-orang Quraisy. Tidak tinggal di sana dari anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam kecuali orang Quraisy. Pada abad kelima miladi datanglah Qusay ibnu Kilab dan Kusai Ini adalah kakek yang keempat Dari Rasulullah SAW Kakek yang keempat Dari Rasulullah SAW Dan beliau adalah termasuk orang Quraisy. Beliau berhasil Merebut kembali Kekuasaan kota Mekah Dari tangan orang-orang Bani Khuza'ah berhasil merebut kembali kekuasaan kota Mekah dari tangan Bani Khuza'ah maka kembalilah kekuasaan kota Mekah dan juga urusan agama di dalamnya kepada orang-orang Quraisy dan juga kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini didukung oleh orang-orang Arab secara umum yaitu merebutnya Kusai kekuasaan kota Mekah dari orang-orang Bani Khuza'ah sejak itulah orang-orang Arab sangat menghormati Kusai Ibnu Kilab kakak yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula mereka sangat menghormati keturunan Kusai dan dikenal nasab beliau adalah nasab yang mulia. Kusai memiliki anak Abdul Manaf dan ini adalah kakek yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Manaf dikenal sebagai seorang yang memegang urusan jam-jam, yaitu memberi air minum kepada jamaah haji dan ini adalah sebuah kehormatan bagi mereka demikian pula urusan-urusan keagamaan yang lain ini yang memegang adalah Abdul Manaf kakek ketiga Rasulullah SAW Abdul Manaf memiliki seorang anak yang bernama Hashim. Dan ini adalah kakek kedua dari Rasulullah SAW. Dan Hashim juga sangat disegani. Di antara hal yang pernah beliau lakukan, beliaulah orang yang pertama kali membuat program al-ilaf yaitu perjalanan orang-orang Quraisy ketika di musim dingin mereka pergi ke Yaman dan ketika di musim panas mereka pergi ke Syam membawa perdagangan mereka membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang mereka lalui sehingga para pedagang dari Quraisy mereka pergi ke Syam dan juga ke Yaman dalam keadaan aman dan tidak diganggu oleh seorang pun. Yang disebutkan oleh Allah Swt di dalam surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Ini yang pertama kali membuat adalah Hashim, kakek kedua dari Rasulullah SAW. Dan Hashim memiliki anak Abdul Muttalib, kakek pertama Rasulullah SAW dan Abdul Muttalib. Ini juga sangat dikenal dan dihormati di kalangan orang-orang Quraisy secara khusus dan juga orang-orang Arab secara umum. Pernah terjadi di zaman beliau bahwasanya beliau beliaulah yang menggali air Zam-Zam. Setelah lama air Zam-Zam tersebut terpendam. Ini yang memulai kembali dan menggali kembali air Zam-Zam tersebut atau sumur Jam-jam tersebut adalah Abdul Muthalib kakak yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana nenek moyang Rasulullah sallam memiliki kedudukan yang tinggi di antara orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Arab secara umum dan menunjukkan kepada kita tentang bagaimana mulianya nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun keadaan agama orang-orang Quraisy saat itu maka perlu kita ketahui bahwasanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam pada asalnya dulu mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Disebutkan oleh Allah swt di dalam Al Quran. Allah berfirman, "Kul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah Allah swt maha benar fattabi'u maka hendaklah kalian mengikuti millata Ibrahim hendaklah kalian mengikuti millahnya agamanya Nabi Ibrahim hanifan yang lurus wa ma kana minal musyrikin dan tidaklah beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang musyrikin ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam Millah beliau Agama beliau Adalah hanif Yaitu lurus Menghadap hanya kepada Allah SWT semata Wa makana minal musyrikin Dan beliau bukan termasuk Orang-orang yang musyrik Meninggalkan segala sesembahan selain Allah Dan hanya bergantung kepada Allah Hanya menyembah kepada Allah bertawakal hanya kepada Allah menyembelih bernadar hanya kepada Allah ini adalah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat yang lain Allah mengatakan waqalu kunu hudan aw nasara qul bal ta ibrahim hanifa wa maka kana minal orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan kunuhu dan au nasara hendaklah kalian menjadi orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan hendaklah kalian menjadi orang Nasrani kemudian Allah mengatakan qul bal millata ibrahim hanifa katakanlah wahai Muhammad aku mengikuti millahnya Nabi Ibrahim hanifan yang lurus wa kana minal musyrikin dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang berbuat syirik ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, agamanya Nabi Ismail, dan ini yang beliau ajarkan kepada keturunan mereka. Orang Arab awalnya dahulu mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya dengan berlalunya waktu berabad-abad lamanya maka semakin lunturlah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di hati orang-orang Arab khususnya keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini lebih diperparah dengan datangnya seorang yang berasal dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr ibn Luhai di mana dia membawa di dalam perjalanan dia berdagang keluar kota atau keluar jazirah Arab pulang ke jazirah Arab dengan membawa berhala-berhala yang dia temukan di sana dibawa berhala-berhala tersebut ketika dia melihat orang-orang yang ada di sana minta hujan dengan cara atau dengan membawa patung-patung tersebut ke tanah terbuka dan meminta kepada Allah SWT dengan bertawasul dengan patung-patung tersebut kemudian dia melihat ini adalah suatu yang baik dan akhirnya membawa patung-patung tersebut ke Jazirah Arab Kemudian menyebarnya, menyebarkannya Sehingga tersebarlah patung-patung tersebut Di daerah-daerah yang besar Berkembang dan berkembang Sehingga banyaklah Dan tersebarlah kesyirikan di, Jazirah Arab Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang sahih Ra'aitu Amr Ibn Luhai Al-Khuzai Yajurru qasbahu finnar Aku melihat Amr Ibn Luhai Al-Khuzai Yaitu orang yang pertama kali membawa berhala ke Jazirah Arab Aku melihat dia menyeret lambungnya di dalam neraka Balasan dari Allah SWT kepada orang yang pertama kali menyebarkan kesyirikan di jazirah Arab. Mulailah sejak saat itu penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah orang-orang Arab dan di antara penyimpangan-penyimpangan tersebut telah Allah Swt sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah pengagungan dan penyembahan terhadap jin. Dan ini sangat tersebar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ja'alu lillahi syuraka jinna wa khalaqahum. Dan mereka telah menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala al-jinna dari kalangan jin wa khalaqahum padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka menyembah jin tersebut meminta bantuan kepada mereka mentaati apa yang mereka inginkan ini adalah bentuk dari pengagungan mereka dan penyembahan mereka terhadap jin-jin tersebut Allah SWT berfirman wa annahu kana rijalun minal insi Ya'udhu nabi rijalim minal jinni fazaduhum rahaqa dan sesungguhnya ada sebagian manusia yang mereka berlindung kepada sebagian jin fazaduhum rahaqa maka jin-jin tersebut justru menambah ketakutan kepada manusia tersebut. Semakin kita taat kepada jin, semakin kita takut kepada mereka, maka justru mereka akan semakin menakut-nakuti manusia. Ini adalah di antara penyimpangan orang-orang Arab saat itu. Di antaranya mereka yaitu orang-orang musyrikin menyembah kepada orang-orang yang soleh yang mereka anggap soleh di antara kaumnya yang suka dermawan memberi makan kepada orang lain baik kepada orang lain apabila meninggal dunia maka mereka duduk iktikaf di sekitar kuburannya beribadah menyembelih untuk mereka meminta dan memohon kepada mereka supaya mereka menyampaikan permintaan dari manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mereka pun duduk di sekitar kuburan tempat mereka dimakamkan dengan tujuan supaya orang soleh tersebut menyampaikan hajar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min dunillah mala yadurhum, yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah Yang tidak memberikan mudarat Dan juga tidak memberikan manfaat Dengan berdoa kepada mereka Bernadar untuk mereka Menyembelih untuk mereka Bukan karena mereka berkeyakinan bahwasanya orang soleh tersebut yang menciptakan diri mereka atau menciptakan langit dan juga bumi ini akan tapi tujuan mereka adalah untuk mendapatkan syafaat dengan cara mendekatkan diri dan beribadah kepada orang-orang soleh tersebut dan Allah swt mengingkari apa yang mereka lakukan Allah berfirman setelah itu Qul atunabbi'un Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun Apakah kalian katakanlah wahai Muhammad apakah kalian mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah tidak mengetahui di langit maupun di bumi ketika mereka mengatakan bahwasanya mereka ini adalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah dari mana mereka tahu bahwasanya orang-orang soleh yang meninggal tersebut akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mereka lakukan yaitu beriktikaf di sekitar kuburan mereka kemudian meminta berdoa bernazar menyembelih untuk mereka Allah mengatakan katakanlah Muhammad Apakah kalian mengabarkan kepada Allah Sesuatu yang Allah tidak ketahui Maksudnya dari mana kalian tahu Tentang perkara ini Siapa yang mengabarkan kepada kalian Kemudian Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala Amma yushrikun Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Dan maha tinggi Dari apa-apa yang mereka sekutukan Dari apa-apa yang mereka syirikkan Allah menamakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin saat itu adalah perbuatan syirik. Kalau mereka ingin mendapatkan syafaat, maka caranya bukan demikian, akan tapi caranya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yaitu seseorang meminta syafaat tersebut langsung dari zat yang memiliki siapakah dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman qul lillahi syafa'atu jami'ah katakanlah hanya milik Allah syafaat semuanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan orang-orang musyrikin maka Allah SWT mengatakan kullillahi syafa'atu jami'a katakanlah bahwasanya syafaat semuanya adalah milik Allah isyarat bahwasanya permintaan syafaat bukan kita tujukan kepada makhluk akan tapi langsung kita tujukan kepada Allah Swt yang memiliki syafaat tersebut. Kita mengatakan Ya Allah Berikanlah aku rezeki syafaat nabimu Ya Allah Izinkanlah Malaikat Untuk memberikan syafaat kepadaku Ya Allah Izinkanlah para syuhada Untuk memberikan syafaat kepadaku Karena Allah SWT Dialah yang memiliki syafaat tersebut Dan Allah SWT atau para makhluk yang soleh seperti para nabi, para malaikat, orang-orang mukminin yang soleh dan juga para syuhada, tidaklah mereka bisa memberikan syafaat untuk kita semua kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah SWT kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT Para nabi, para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya Allah SWT mengizinkan mereka memberikan syafaat kepada kita. Ini adalah cara yang benar untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa tidaklah kami menyembah mereka yaitu orang-orang soleh tersebut kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Swt. wa Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini adalah ucapan orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut Maka mereka mengatakan Tidaklah kami menyembah mereka Kecuali niatnya baik Yaitu apa? Supaya mereka ini Mendekatkan diri kami Kepada Allah SWT Dan Allah SWT mengingkari Allah berfirman setelah itu Inna allaha yahkumu bainahum Fima hum fihi yakhtalifun Inna allaha la yahdi Man huwa kathibun kafar. Sungguhnya Allah swt dialah yang kelak akan menghukumi di antara mereka. Nanti dari kiamat Allah yang akan menghukumi di antara mereka. Benarkah ucapan yang mereka katakan? Yaitu ucapan mereka bahwasanya ketika kita mendekatkan diri kita kepada orang yang soleh yang sudah meninggal, maka dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah swt. wa Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah Swt tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta dan juga orang yang kufur. Menunjukkan bahwasanya ucapan dia tadi adalah ucapan yang salah dan tidak benar di sisi Allah Swt. Ini adalah di antara kesalahan dan juga kesyirikan yang tersebar di masyarakat jahiliyah saat itu. Di antara kesalahan yang lain yang tersebar saat itu adalah tersebarnya perdukunan di seluruh jazirah Arab. Hampir di setiap desa itu ada orang yang dituakan yang dianggap orang pintar dan nama lainnya adalah dukun yang bekerja sama dengan jin-jin dan setan-setan untuk menyesatkan manusia dan mengambil harta mereka tanpa hak. Orang-orang Arab saat itu apabila terjadi sebuah kejadian persengketaan atau mereka bingung untuk melakukan sesuatu ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan masyarakatnya, maka mereka tempat kembalinya bukan kepada wahyu, akan tapi kepada dukun-dukun tersebut yang memecahkan permasalahan-permasalahan mereka. Dan sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sangat mudah sekali saat itu setan-setan mengambil dan mencuri wahyu dari langit. Mudah sekali mereka mencuri wahyu dari langit dan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dan diisyaratkan di dalam Al-Quran. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sangat mudah setan-setan tersebut bekerja sama di antara mereka untuk mencuri kabar dari langit dan mereka membawa kabar tersebut yang mereka dengar dan disampaikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi dari apa yang mereka curi mereka kabarkan kepada manusia sehingga terkadang atau sering terjadi saat itu ucapan dukun tersebut menjadi kenyataan setelah dia mendengar kabar dari setan-setan yang mencuri kabar dari langit. Namun setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka Allah SWT menjadikan penjaga-penjaga di langit bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit di antara fungsinya adalah untuk melempar setan-setan yang berusaha untuk mencuri kabar dari langit. Sehingga disebutkan di dalam hadis apabila mereka berusaha untuk mencuri sebagian kabar dari langit maka akan datang bintang yang akan menyambarnya terkadang bintang tersebut bisa menyambar setan-setan tersebut sebelum dia menyampaikan kepada dukun sebelum kabar tersebut sampai kepada dukun sudah tersambar dengan bintang dan mereka hancur. Namun terkadang mereka sempat menyampaikan kabar tersebut kepada dukun baru setelah itu mereka tersambar bintang-bintang. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu setelah diutusnya Rasulullah SAW pencurian kabar dari langit sangat sedikit dan ini diceritakan oleh para jin ketika mereka melihat kejadian yang berbeda ini mereka yakin bahasanya di sana telah terjadi sesuatu yang ternyata adalah diutusnya nabi yang terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara keyakinan-keyakinan masyarakat jahiliyah. Dan di antara keyakinan mereka Tersebar di antara mereka apa yang dinamakan dengan tiarah Yaitu menganggap sial Sebuah nasib Karena melihat sesuatu Atau mendengar sesuatu Kebiasaan mereka Ketika mau pergi keluar rumah Mereka melepas burung Apabila burung tersebut Terbang ke kanan maka mereka meyakini adalah nasib yang baik. Dan apabila terbang ke kiri, maka ini adalah nasib yang jelek. Sehingga mereka tidak jadi keluar rumah karena melihat sesuatu tersebut. Dan mereka sering melakukan ini terhadap segala hal. Menganggap sial sebuah nasib karena melihat atau mendengar sesuatu dan ini adalah sesuatu yang tanpa dasar Allah SWT dialah zat yang menciptakan segala sesuatu yang menciptakan sebab dan juga musabab dan dialah yang berat untuk mengatakan ini adalah sebab kesialan dan ini adalah bukan sebab kesialan yang berat untuk mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meyakini bahwasanya sesuatu yang dia lihat atau dia dengar ini adalah sebab sial, nasib yang jelek, maka dari mana dia meyakini hal ini? Apakah dia membacanya ini dalam Al-Quran? Atau membaca hal ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengingkari keyakinan ini. Beliau SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, wala tiarah dan tidak ada yang dinamakan dengan tiarah, yaitu keyakinan bernasib sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Kata beliau SAW, wala tiarah. Tidak ada yang dinamakan dengan tiarah. Itu hanyalah, hanyalah sekedar khayalan keyakinan yang tidak benar yang diyakini oleh sebagian orang dan juga keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dan ini disebutkan oleh para ulama yang mereka mengarang tentang masail jahiliyah yaitu perkara-perkara yang ada di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW bahkan kerusakan yang terjadi di antara orang Arab saat itu bukan hanya dalam masalah akidah tapi masalah akhlak, masalah pergaulan ini juga sedemikian parahnya pelacuran di mana-mana dan menjadi sesuatu yang biasa minuman keras apalagi berjudi banyak tersebar di kalangan pemuda maupun orang tua pembunuhan terhadap anak karena takut miskin atau pembunuhan terhadap anak-anak wanita karena takut mengurangi kehormatan keluarga maka ini adalah sesuatu yang terbiasa yang biasa di kalangan orang-orang Arab dan ini Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Yaitu seseorang sudah miskin kemudian dia memiliki banyak anak kemudian dia membunuh anak-anaknya. Allah SWT melarang mereka untuk membunuh anak-anak mereka karena miskin. Dan dalam firman Allah yang lain wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Artinya dia belum miskin, dia masih menjadi orang yang mampu, tetapi dia takut untuk miskin sehingga dia membunuh anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa idil mau'udatu suilats Dan apabila anak-anak wanita yang dipendam hidup-hidup oleh bapaknya nanti akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat karena apa mereka dibunuh ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an menunjukkan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah saat itu yang mereka membunuh memendam hidup-hidup anak-anak wanita mereka dan juga kerusakan-kerusakan yang lain dan ini bukan berarti bahwasanya orang-orang Arab saat itu mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Bukan berarti demikian. Masih tersisa di antara mereka agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun sedikit di antaranya adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur alam semesta. Keyakinan ini masih tertancap dengan kuat di antara orang-orang Arab. Di antara orang-orang musyrikin, mereka meyakini bahasanya Allah SWT yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan juga mengatur alam semesta. Dan ini Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Di antaranya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka mengatakan Allah. Dan Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Allah." Dan seandainya engkau Wahai Muhammad bertanya kepada mereka Siapa yang menciptakan langit dan bumi saya mereka mengatakan Allah Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Qul man yarzukukum Minas sama'i wal ard Amman yamliku sam'a wal absar Wa man yukhrijul hayya minal mayyit Wa yukhrijul mayyita minal hayy Wa man yudabbirul amra Allah Fakul afala tattaqun Katakanlah kepada mereka Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian Dari langit maupun dari bumi Dan siapakah yang memiliki pendengaran Dan juga penglihatan Dan siapakah Yang telah mengeluarkan Yang mayit dari yang hidup dan meninggalkan yang hidup dari yang mati wa may yudabbirul amr dan siapakah yang telah mengatur alam semesta katakan kepada mereka tanyakan kepada mereka siapakah yang memberikan rezeki menghidupkan dan mematikan dan mengatur alam semesta ini Allah. niscaya mereka akan mengatakan Allah niscaya kaummu yaitu orang-orang musyrikin akan mengatakan Allah fakul afala tattaqun maka apabila mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta fakul afala tattaqun katakanlah kepada mereka kenapa kalian tidak takut kepada Allah Swt menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin saat itu mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Dan ini mereka dapatkan fitrah mereka dan juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kenapa Rasulullah SAW memerangi mereka? 13 tahun lamanya di Mekah dan 10 tahun lamanya di kota Madinah. Karena mereka tidak konsekuen dengan keyakinan ini Harusnya orang yang mengakui bahasanya Allah yang mencipta Memberikan rezeki Dan mengatur alam semesta Seharusnya dia hanya menyembah kepada Allah saja Tidak boleh menyembah kepada yang lain Namun orang-orang musyrikin saat itu Mereka tidak konsekuen dengan keyakinan ini tetapi justru mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Tadi sudah kita sebutkan contohnya Mereka menyembah kepada jin Menyerahkan ibadah kepada orang yang soleh Bahkan ada di antara mereka yang menyembah kepada batu Kepada matahari Padahal yang menciptakan mereka Memberikan rezeki kepada mereka Dan mengatur alam semestanya adalah Allah SWT Oleh karena itu Rasulullah SAW memerangi mereka dan menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut dan meminta mereka untuk konsekuen dengan ucapan mereka fakul afala tattaqun katakanlah kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa di antara orang-orang musyrikin dan selain itu seperti menghormati tamu maka ini juga masih ada di antara mereka demikian pula menghormati bulan-bulan haram yang jumlahnya ada empat yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dengan Rajab maka ini masih berlaku dan masih dihormati oleh mereka meskipun mereka permainkan dalam beberapa keadaan dan juga ajaran-ajaran yang lain. Dalam keadaan seperti itu Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Maka Allah SWT Ingin memberikan rahmat Dan kasih sayangnya kepada makhluk Kepada penduduk bumi saat itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih Inna Allah nazara ila ahli al-ard Famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab Allah SWT melihat kepada penduduk bumi saat itu dan murka kepada mereka baik orang Arab maupun selain orang Arab illa baqaya min ahlil kitab kecuali sebagian orang-orang ahlil kitab maksudnya adalah sebagian orang ahlil kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka masih berpegang teguh dengan ajaran nabi mereka yang masih murni. Ada di antara mereka yang masih berpegang teguh dengan ajaran nabi mereka yang masih murni. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkan di antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam seorang yang kelak akan menjadi Nabi yang terakhir Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail Sungguhnya Allah SWT memilih Kinanah Dari anak-anak Ismail Anak-anak Ismail banyak Dan Allah memilih yang terbaik di antara mereka Yang dinamakan dengan Kinanah wastafa Quraisyan min Kinanah dan memilih Quraisy di antara orang-orang Kinanah memilih yang terbaik di antara orang-orang Kinanah yaitu orang-orang Quraisy wastafa min Quraisyin Bani Hashim dan memilih di antara orang-orang Quraisy anak-anak Hashim di antara orang-orang Quraisy yang paling baik adalah Bani Hashim dan Allah memilih Bani Hashim di antara orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan kemudian Allah Swt memilihku di antara orang-orang Bani Hashim. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan di antara pilihan. Nasab beliau sallallahu adalah nasab yang paling mulia dan tidak ada nasab yang lebih mulia daripada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Hashim Ibnu Abdi Manaf Ibnu Qusay Ibnu Kilab Ibnu Murrah Dan beliau adalah keturunan Dari Nabi Ismail Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam Keturunan dari Nabi Ismail Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam Beliau dilahirkan pada tahun gajah Yaitu pada tahun 571 Masehi Pada tahun 571 Masehi Dan beliau menceritakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin Dilahirkan pada hari Senin Dan para ulama berselisih pendapat Bulan apa beliau dilahirkan Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal dan ada yang mengatakan bulan Ramadan. Yang mengatakan bulan Ramadan karena Al-Qur'an pertama kali turun dan beliau menjadi nabi adalah ketika beliau berumur 40 tahun. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga para ulama atau sebagian ulama mengatakan beliau lahir di bulan Ramadan dan ini adalah sebuah pendapat dan sebagian besar mengatakan bahasanya beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dan ini banyak para ulama yang menguatkan pendapat yang pertama ini bahwasanya beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yaitu satu setengah bulan setelah dihancurkannya pasukan gajah. Dan mereka berselisih tanggal berapa Rasulullah SAW dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal Ada yang mengatakan tanggal 9 Ada yang mengatakan tanggal 10 Ada yang mengatakan tanggal 12 Ada yang mengatakan tanggal 17 Dan juga pendapat-pendapat yang lain Yang disebutkan oleh para ulama Di dalam kitab-kitab sirah Yang membahas tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut yaitu di bulan Muharram terjadi kejadian yang sangat besar. Datang pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang gubernur Nasrani yang bernama Abraha. Berasal dari Yaman membawa pasukan gajah yang terdiri dari 60 ribu pasukan dan juga beberapa gajah yang besar dengan tujuan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka datang dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Kemudian sesampainya di kota Mekah, mereka mengambil sebagian harta orang-orang Quraisy dan datanglah Abdul Muthalib kakek Rasulullah SAW menuju perkemahan Abraha dan dimuliakan oleh Abraha saat itu. Kemudian Abraha berkata kepadanya, "Apa yang kau inginkan?" Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Aku menginginkan 200 ontaku." Karena saat itu harta beliau yaitu 200 onta termasuk yang diambil oleh Raja Abraha saat itu. Beliau datang dan mengatakan aku menginginkan 200 ontaku. Abraham saat itu tercengang dan heran dengan ucapan Abdul Muthalib. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Abdul bahwasanya Abraha datang ke Mekah tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Baitullah agamanya Abdul Muthalib, agamanya orang-orang Quraisy dan agamanya nenek moyang mereka. Mengapa Abdul Muthalib tidak meminta sesuatu yang lebih penting dari itu? Misalnya memohon kepada Abraha untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu Abraha saat itu heran dengan ucapan Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Ana Rabbul Ibil." Aku adalah pemilik onta 200 onta ini pemiliknya adalah aku Wa inna lil baiti Rabban sayahmi Dan sesungguhnya rumah Allah ini Memiliki Rabb Yang akan menjaga dia Aku adalah pemilik onta Sedangkan Allah SWT Dialah yang memiliki rumah ini Artinya dialah yang akan menjaga rumah ini dari serangan atau usaha orang-orang yang akan menghancurkannya. Maka Abraha dia tidak gentar dan dia mengatakan bahwasanya saya akan menghancurkannya. Maka Abdul Muttalib pulang dengan membawa 200 ekor ontanya dan menyuruh orang-orang Quraisy untuk menyembunyikan diri, bersembunyi takut apabila terjadi adab yang akan turun yang akan menghancurkan pasukan tersebut. Benarlah bahasanya Allah SWT mengirim burung yang berbondong-bondong dengan membawa batu yang dilemparkan kepada pasukan tersebut dan tidaklah mengena batu tersebut kepada mereka kecuali mereka hancur binasa. Dan kisah ini Allah SWT sebutkan secara ringkas di dalam Al-Quran Yaitu di dalam surat Al-Fil Ini adalah kejadian yang sangat besar Dan sangat terkenal Di kalangan orang-orang Arab saat itu Yang semakin menjadikan mereka menghormati Orang-orang Quraisy Setelah itu Dan Rasulullah SAW lahir pada tahun tersebut Oleh karena itu mereka Sangat mengenang tahun ini dan dinamakan dengan tahun gajah. Ketika mereka dilahirkan oleh ketika mereka mendapatkan rezeki seorang anak, mereka mengatakan si fulan dilahirkan tiga tahun setelah tahun gajah. Si fulan dilahirkan berapa tahun setelah tahun gajah. Karena tahun ini benar-benar sangat berkesan bagi orang-orang Arab saat itu. Rasulullah SAW lahir pada tahun tersebut dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah bintu Wahab dan Aminah adalah termasuk wanita yang terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Dilahirkan oleh Aminah dalam keadaan yatim. Karena beliau sallallahu lahir dan bapaknya sudah meninggal ketika beliau SAW masih ada di dalam perut ibunya. Dan ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam yajidaka yatiman fa'awa." Bukankah aku bukankah dia telah menemukan engkau, Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menemukan engkau dalam keadaan yatim. Fa'awa, kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi dirimu. Karena beliau SAW lahir pada tahun tersebut Dan bapak beliau sudah meninggal ketika beliau masih berada di dalam perut ibu beliau yaitu Aminah bintu Wahab Setelah beberapa hari disusui oleh Aminah Maka beliau disusui oleh wanita-wanita yang lain Di antaranya adalah Thuwaibah dan juga yang lain kemudian disusui oleh seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'ad sebuah kabilah yang ada di Taif daerah pegunungan yang berada kurang lebih di sebelah tenggara kota Mekah yang jaraknya sekitar 75 km di daerah pegunungan Halimah datang bersama rombongan wanita yang lain dan kebiasaan mereka adalah membawa anak-anak kecil yang ada di Mekah dan disusui dengan gaji tertentu dan dibawa ke daerah mereka yaitu di daerah Taif. Dan di antara faedahnya ada supaya anak-anak kecil tersebut terjauh dari penyakit-penyakit dan hidup di daerah yang bersih karena sebagaimana yang kita tahu Mekah sejak zaman dulu menjadi tempat berkumpulnya manusia. Orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah SAW dan juga orang-orang Arab saat itu masih melakukan ibadah haji yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sering digunakan atau dikunjung oleh manusia, maka ditakutkan anak-anak kecil tersebut terkena penyakit tertentu oleh karena itu kebiasaan orang-orang Mekah saat itu mengirimkan anak-anak kecil mereka ke daerah pegunungan. Rasulullah SAW karena beliau lahir sebagai seorang anak yatim, awalnya tidak ada di antara wanita-wanita tersebut yang mau mengambil beliau sebagai anak yang disusui. Kenapa demikian? Karena beliau adalah seorang anak yatim yang miskin yang kemungkinan kecil sekali beliau bisa membayar uang untuk menggaji mereka. Sehingga awalnya Halimah dan juga yang lain tidak mau untuk membawa Rasulullah SAW bersama mereka. Namun Halimah dan Allah SWT menghendaki yang demikian. Ternyata dia tidak mendapatkan seorang anak kecuali Muhammad SAW. Akhirnya daripada malu pulang ke daerahnya tanpa membawa seorang anak Akhirnya dia dan juga suaminya membawa Muhammad ke Taif Dan dia melihat berkah yang banyak Setelah membawa Muhammad ini ke Taif Yang sebelumnya mereka hidup dalam kesusahan Namun Allah SWT memberkahi rezeki mereka Sampai ketika berumur dua tahun Sesuai dengan perjanjian Mereka ingin mengembalikan Muhammad kepada ibunya Namun saat itu Halimah merasa berat Merasa berat untuk berpisah Dengan beliau Karena Halimah dan keluarganya melihat berkah yang banyak ketika Rasulullah SAW berada bersama mereka. Akhirnya Halimah meminta kembali dengan sangat kepada Aminah supaya diberikan kesempatan lagi untuk mengasuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dia dan juga keluarganya. Akhirnya kembalilah Halimah dengan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan tinggal bersama Halimah sekali lagi selama dua tahun. Pada tahun yang keempat, ketika beliau berumur empat tahun, terjadi sebuah kejadian yang sangat membuat takut Halimah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermain bersama anak-anak sebayanya tiba-tiba datang seseorang dan dia adalah malaikat Jibril kemudian membaringkan beliau dan membelah dada beliau kemudian mengeluarkan jantung beliau dan membersihkan jantung tersebut dengan air zam-zam kemudian mengembalikan kembali kepada tempatnya sehingga seperti semula maka anak-anak tersebut melihat kejadian ini mereka langsung pergi kepada Halimah dan menceritakan bahwasanya Muhammad qad kutil bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Maka Halimah setelah itu melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat, akan tetapi memang sudah berubah wajah beliau. Anas bin Malik yang menceritakan di sini, beliau mengatakan aku melihat bekas terbelahnya dada beliau di atas dada beliau. Di, di situ ada bekas jahitan. Yaitu bekas terbelahnya dada beliau saat itu. Halimah ketika melihat kejadian ini maka beliau merasa takut akhirnya berniat untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya dan menceritakan kejadian ini kepada ibunya yaitu Aminah kemudian tinggal bersama Aminah Ibu beliau Selama dua tahun Dari sejak umur empat tahun Sampai umur enam tahun Ketika beliau berumur-umur enam tahun Maka Aminah ibu beliau Ingin mengajak beliau untuk Ke kota Madinah ini Yang saat itu dinamakan dengan Yathrib dan di dalam kota Madinah ini Atau kota Yathrib saat itu Banyak keluarga Dari pihak ibu Rasulullah SAW Aminah Ingin membawa Rasulullah SAW Ingin membawa anak beliau Untuk bersilaturahmi Berkenalan dengan keluarganya Di kota Madinah ini Kemudian Sepeninggal setelah itu Mereka kembali ke kota Mekah dan satu perjalanan hanya tiga orang yaitu Nabi Muhammad SAW yang berumur enam tahun dengan Aminah dan juga Ummu Aiman pengasuh Rasulullah SAW Di tengah perjalanan yaitu sebuah daerah yang bernama Abwa. Aminah sakit dan keadaan beliau semakin parah sampai akhirnya Aminah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah tersebut yaitu Abwa yang berada kurang lebih di pertengahan antara kota Mekah dan kota Madinah sekitar 235 kilo dari kota Mekah dan beliau SAW ketika perang Hudaybiyah dan melewati tempat tersebut beliau meminta kepada Allah dan pernah meminta izin. Beliau bersabda, "Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi, falam ya'dhanni." Aku meminta izin kepada Rabbku yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun baginya. Falam ya'dhalli. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan aku untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Kenapa demikian? Karena ibu beliau yaitu Aminah dan beliau sangat menyayangi Aminah. Beliau meninggal dalam keadaan tidak sebagai orang Islam. Maka Allah SWT tidak memberikan izin kepada beliau untuk memintakan ampun bagi ibu beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ما كان للنبي nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak pantas tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin walau kanu uli qurba meskipun mereka adalah keluarga mereka sendiri min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adinali." Kemudian aku memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau. Akhirnya beliau SAW berziarah ke makam ibu beliau bersama para sahabat yang lain atau beberapa sahabat yang lain dan beliau menangis di sana dan membuat atau membuat menangis orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan beliau ingat bagaimana kasih sayang ibunya kepada beliau dan ini adalah kecintaan yang alami. Tabiat manusia mencintai ibunya meskipun ibunya adalah orang yang musyrik. Yang dilarang adalah mencintai mereka karena agama mereka. Mencintai seorang yang musyrik karena agamanya, maka ini yang dilarang. Kemudian beliau SAW melanjutkan perjalanan dengan Ummu Aiman dan sampai ke kota Mekah. Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib Ini sangat sayang dengan Muhammad Putra dari Abdullah Bapak Rasulullah SAW yaitu Abdullah Ini adalah anak kesayangan Dari Abdul Muttalib Abdullah Ini adalah anak kesayangan Dari Abdul Muttalib Namun Allah SWT menghendaki lain Abdullah meninggal dunia Ketika dia berumur 25 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oleh karena itu tertumpahlah rasa cinta dan kasih sayang Abdul Muttalib kepada cucunya yaitu putra dari Abdullah. Sampai diceritakan Abdul Abdul Muttalib ini adalah seorang pembesar kota Mekah sangat disegani oleh orang-orang Mekah dan sangat disegani oleh anak-anaknya dia memiliki tikar khusus di dekat Ka'bah. Ini tidak ada ada orang yang berani untuk duduk di tikar tersebut kecuali dia sendiri. Sampai anak-anaknya tidak ada di antara mereka yang berani duduk bersama Abdul Muthalib di tikar tersebut. Ketika paman-paman Nabi Muhammad SAW melihat Muhammad saat itu bermain-main, di atas tikar Abdul Muttalib maka mereka berusaha untuk membawa menyingkirkan Muhammad dari tikar tersebut. Tapi Abdul Muttalib melarang mereka dan mengatakan biarkanlah dia bermain di situ. Dan dia merasa senang ketika melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermain di tempat tersebut. Menunjukkan bagaimana kasih sayang Abdul Muttalib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dialah yang telah memberi nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Ini yang memberi nama adalah Abdul Muthalib, kakek beliau. Namun tidak lama kasih sayang tersebut Abdul Muthalib meninggal dan beliau berwasiat kepada Abu Talib untuk merawat Muhammad. Kenapa beliau memilih Abu Talib di sekian banyak paman-paman Rasulullah SAW? Karena Abu Talib adalah saudara sekandung dari Abdullah Saudara sekandung Seibu Sebapak dengan Abdullah Bapaknya Rasulullah SAW Dan Abu Talib Melaksanakan wasiat ini Dan beliau sangat sayang Kepada Rasulullah SAW Kepada Nabi Muhammad SAW Dan Tinggal bersama Abu Talib Selama lebih dari 40 tahun bersama beliau bersama Abu Talib susah dan senang dan Abu Talib meskipun dia adalah seorang pembesar Mekah akan tapi beliau bukan termasuk orang yang kaya Rasulullah SAW hidup bersama keluarga Abu Talib dalam keadaan sederhana bahkan beliau menceritakan bahwasanya dahulu beliau menjadi seorang penggembala kambing bagi orang-orang Mekah dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan ma min nabiyyin illa wa huwa yar'al aghnam. Tidaklah ada seorang nabi kecuali dia menggembala kambing-kambing. Maka para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Qala na'am. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Mekkah. Iya. Dahulu saya menggembala kambing-kambing dengan gaji untuk orang-orang Mekah, yaitu untuk penduduk Mekah. Menunjukkan bahwasanya beliau semasa kecil beliau beliau pernah menggembala kambing. Pernah menjadi seorang penggembala kambing. Ketika beliau berumur berumur 20 tahun terjadilah apa yang dinamakan dengan hilful fudul yaitu perjanjian di antara orang-orang Quraisy untuk menolong siapa saja orang yang dizalimi yang ada di kota Mekah. Baik penduduk Mekah maupun para penziarah. Yang yang demikian itu adalah mereka lakukan untuk menciptakan ketenangan bagi para penziarah kota Mekah. Mereka bersepakat untuk menolong siapa saja orang yang dizalimi yang ada di kota Mekah baik penduduk Mekah maupun di luar penduduk Mekah. Dan saat itu beliau SAW mengikuti perjanjian tersebut. Padahal umur beliau hanya sekitar 20 tahun. Ketika beliau berumur 25 tahun dan saat itu beliau sudah dikenal di kalangan masyarakat beliau sebagai orang yang jujur, yang sangat amanat Beliau dipercaya oleh Khadijah bintu Khuwailid untuk membawa dagangannya ke sebuah daerah. Ditemani salah seorang budak dari Khadijah yang bernama Maisarah. Kemudian Maisarah setelah itu menceritakan bagaimana akhlak dan juga amanah Rasulullah SAW. Akhirnya beliau ingin menikah dengan Rasulullah SAW dan akhirnya beliau SAW menikah dengan Khadijah ketika beliau berumur 25 tahun. Kemudian pada tahun ketika beliau beliau berumur 35 tahun terjadilah pembaharuan Ka'bah. Saat itu Ka'bah sudah tua umurnya dan sudah kelihatan lemah dan ditakutkan roboh. Oleh karena itu orang-orang Quraisy saat itu mereka bermusyawarah untuk menghancurkan Ka'bah dan membangun dari awal. Awalnya mereka takut karena takut menghancurkan Ka'bah dan datang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian mereka mengatakan kita menghancurkan Ka'bah bukan untuk merusaknya akan tetapi untuk memperbaikinya. Maka dia mulai merobohkan Ka'bah untuk dibangun kembali. Kemudian setelah itu mereka membangun Ka'bah dan mereka berjanji untuk tidak mengeluarkan uang kecuali yang mereka yakin itu adalah uang yang halal. Mereka kumpulkan semuanya di antara orang-orang Quraisy dan tidak terkumpul kecuali sedikit. Yang mereka yakin itu adalah harta yang halal. Akhirnya mereka tidak bisa membangun secara sempurna seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, ada sebagian yang tidak bisa mereka bangun. Yang sekarang dinamakan dengan Hijr Ismail. Ini asalnya adalah Ka'bah. Kenapa demikian bentuknya? Karena orang-orang Quraisy saat itu mereka terbatas memiliki harta yang halal sehingga mereka tidak bisa sempurnakan. Mereka hanya bisa membangun seperti yang kita lihat oleh karena itu orang yang sholat di dalam hijr Ismail Atau lebih tepatnya hijr Maka berarti dia sholat di dalam Ka'bah Dan orang yang tawaf Di dalam hijr Ismail Berarti dia tidak tawaf Karena yang dimaksud dengan tawaf adalah mengitari Ka'bah Adapun orang yang melewati dalam hijr Ismail Ketika tawaf maka putaran tersebut adalah putaran yang tidak dianggap Karena dia telah tawaf di dalam Ka'bah. Ketika mereka sampai untuk meletakkan Hajar Aswad, maka orang-orang Quraisy berselisih pendapat. Bahkan hampir terjadi peperangan. Masing-masing mereka menganggap bahwasanya mereka lah yang berhak, kabilahnya yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Sampai hampir terjadi peperangan. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan sudah sekarang kita berkumpul kemudian kita tunggu orang yang pertama kali datang lewat pintu ini maka dialah yang akan meletakkan batu tersebut yaitu meletakkan hajar aswad ketika mereka menunggu maka yang pertama kali datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan telah datang al-amin telah datang orang yang dipercaya Radina, radina Kami ridha, kami ridha Artinya mereka semua percaya Dan senang apabila Muhammad SAW Yang akan meletakkan hajar aswad tersebut Akhirnya beliau SAW Mendengar apa yang mereka katakan Dan menaruh kain Kemudian menaruh hajar aswad di tengahnya Kemudian meminta perwakilan dari kabilah-kabilah tersebut Untuk membawa hajar aswad tersebut bersama-sama menuju ke tempatnya. Setelah itu beliau mengambilnya dan menaruhnya di tempatnya. Semakin terkenalah beliau sallallahu di antara orang-orang Quraisy dan semakin dikenal dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau sallallahu bukanlah orang yang meninggalkan masyarakat. Beliau bergaul dengan masyarakat, berdagang dengan mereka, bermasyarakat dengan orang-orang yang di sekitarnya akan tetapi beliau bukan berarti lebur dengan kerusakan-kerusakan saat itu beliau tumbuh dan berkembang sebagai seorang pemuda yang saleh, yang tidak pernah sujud terhadap berhala sekalipun dan tidak pernah minum khamar minuman keras dan tidak pernah berzina dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang tercela saat itu beliau SAW bergaul dengan masyarakat tetapi masih menjaga agamanya. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Hendaklah dia bergaul dengan masyarakat sekitar, bergembira dengan kegembiraan mereka, bersedih dengan kesedihan mereka, tetapi tidak boleh dia melebur dengan kerusakan yang ada di dalam masyarakat. Terlalu melebur dengan masyarakat mengikuti budaya yang tidak baik, mengikuti tradisi yang tidak baik dan melupakan agama dengan dalil kita harus bermasyarakat dan lain-lain, maka ini tidak boleh. Demikian pula meninggalkan masyarakat, tidak bergaul dengan mereka, tidak mau berbicara dengan mereka, tidak menghadiri menghadiri acara-acara mereka yang diperbolehkan, maka ini juga tidak boleh. Seorang muslim bergabung dan bergaul dengan masyarakat tetapi berpegang teguh dengan agamanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun al mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang yang beriman yang bercampur dengan manusia dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Itu lebih baik dalam sebuah riwayat lebih ba lebih banyak pahalanya daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia yang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Jadi Rasulullah SAW beliau adalah seorang pemuda yang bergaul dengan masyarakatnya oleh karena itu dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang amin, yang bisa dipercaya. Seandainya beliau tidak bergaul dengan masyarakatnya, maka mereka masyarakat tersebut tentunya tidak akan mengenal beliau sebagai seorang yang soleh Yang amin, yang bisa dipercaya Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan insya Allah akan kita sambung pada besok sore Pada waktu dan tempat yang sama Fase yang kedua dari perjalanan hidup Rasulullah SAW Dari semenjak beliau diutus menjadi Nabi Sampai beliau hijrah ke kota Madinah Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.